Assalamualaikum. Halo ada kekasih oh my god ini dia guys yang selama ini aku tunggu-tunggu silver play button for Jakarta's congratulations apa sih? 100,000 subscribers ini dia guys silver play button iya, iya. kalian bisa lihat sendiri oh ya dan ini silver play buttonnya bukan buat aku sendiri guys jadi ini juga Eh, aku terima kasih banget buat kalian yang udah lama subscribe maupun yang barusan subscribe atau yang belum kalian bisa subscribe ya aku terima kasih banget kalian udah support aku sampai sekarang karena tanpa kalian aku nggak bisa sampai sekarang guys buat kita semua buat buat kita sendiri dan aku juga terima kasih buat Gilang yang sudah apa sudah mau jadi partner aku dan aku mohon maaf banget guys di video kali ini nggak bisa ikut soalnya dia lagi ada urusan jadi ya aku bisa sendiri deh guys alhamdulillah dan kan kalau subscriber subscriber aku kan udah 100 ribu jadi dapatnya silver nah makanya jadi buat kalian yang belum subscribe kalian bisa subscribe di channel aku ya karena dengan kalian subscribe di channel aku itu adalah salah satu bentuk support dari kalian guys jadi jangan lupa subscribe ya mungkin segitu dulu video unboxing kali ini insya Allah aku kedepannya bakal video-video yang lebih baik lagi bakalan melalui video-video yang mungkin apa nanti beruntung atau apa biar kalian gak bosan di musim gitu ya oke sekian dulu guys eh, video unboxing kali ini thank you banget buat kalian semua yang udah support aku see you bye